ibarat kata kenapa saya harus berjilbab ah, menutup aurat mulai tah ngantir iya dakwah pelan life is a process gaul tapi soleh gauli katanya anak gaul tapi nggak mau digauli gauli dengan pendekatan touching membina tidak menghina setuju menghajar tidak mengajar mengajar tidak menghajar menyayangi bukan menyayangi, mengilhami bukan menghakimi lalu kan curhat terjadi interaksi main dakwah main adventure ah kenapa perempuan harus menutup aurat bere rambutan wiji dibuka wiji masih dibungkus teteh milih yang mana pilih yang sudah dibuka ih gila tuh itu mah udah nggak steril tuh kan rambutan aja masih pengen yang dibungkus kalau teteh terbuka kayak gini nanti kayak rambutan kermaya rambutan mulai disentuh pemikirannya jadi teteh lebih memilih yang tertutup kan artinya yang steril maka tutup biar steril Whatever I see, I remember